ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد فضلت إمامي جماعة Masjid Baitul Hasan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tadi datang terlambat sehingga kami menjadi makmum masuk karena jalanan macet. Tapi ternyata Allah memberikan hikmah dengan keterlambatan itu kami dapat tahu bagaimana Bapak-bapak sholat berjamaah tadi. Ternyata ketika kami masuk sudah rakaat yang keempat di sebelah kanan itu masih kosong soft. Tapi ada orang yang bikin soft sendirian di belakang soft yang depannya. Bagaimana kita sholat orang seperti itu? tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka lain kali kalau masih ada sholat, masuklah sholat yang masih kosong. Gak usah lari-lari. Ya. Jangan ada tenang. Toh aneh kata imam sudah duduk dalam sholat tahiyat terakhir dengan niat jadi makmum tetap ya. mendapatkan sholat jamaah sholat berjamaah. Ya. Tadi saya lihat itu masih kosong tapi bikin sendiri ya. cuma dua kali dan itu tidak membatalkan sholat. Nah ini perlu di ya. Itu karena yang pernah saja ya, Ya. Itu orang yang baru masuk Islam, ya. Terus sholat ke masjid, bagaimana cara nanti sholat masjid? Yang penting kamu ikut yang di depan aja lah. Ya. Begitu dia ditarik belakang, dia naik lagi dari depannya lagi. Ya, ditarik pada saya harus naik lagi. Kalau ditanya bagaimana tadi sholat berjamaah, salah satu enak kenang saja. Yang nggak kuat tuh tarik-tarikan dulu. ada seorang sahabat datang untuk sholat berjamaah. Rupanya dia ketinggalan masuk. Lari lari. Kalau dengar. Begitu selesai sholat jamaah, akhirnya Allah mengatakan, apa dia kamu datang untuk sholat berjamaah di masjid, datanglah dengan tenang dan di bawah. Alaikum bisakinati wal Datanglah dengan tenang dan penuh dengan wibawa. Perjalanan yang bagus. Tidak usah lari Pahala Allah itu tidak akan lari di jalan. Kalaupun misalnya datang ke masjid sudah niatnya di rumah sholat berjamaah ternyata di masjid kosong sama sekali dan nggak ada orang yang gitu dia sudah berniat untuk sholat jamaah sehingga terpaksa sholat sendiri insya Allah orang tersebut tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah dalam satu hadis disebutkan kalau orang terbiasa melakukan kebajikan suatu saat berhalangan karena uzur sakit sehingga tidak dapat melakukan amal saleh biasanya sholat jamaah sekarang sakit sekarang sakit jalannya sehingga tapi ini adalah sholat berjamaah makanya sholat berjamaah tetap mendapatkan sholat pahala sholat berjamaah makanya kata Rasulullah datanglah dengan tenang datanglah dengan dibawa ikutilah sholat apa yang kau dapatkan kerjakan dan apa yang kau tidak dapatkan sempurnakanlah misalnya dapat baca terkait dengan iman atau dapat cuma duduk doang gitu ya ya kerjakan sepenuh ya, tetap mendapatkan sholat berjamaah ini adalah pelajaran bagaimana kita berjamaah bagaimana kita bermasyarakat jangan menyendiri kata Rasulullah memancarnya cerdas dengan Siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri di dalam neraka. Dalam ayat lain, ya. Alaikum bil jannah. Kalian harus mengadakan salat besar. kami terlambat dari ini ada hikmahnya. Ya. Jangan ada orang sholat berjamaah kita kemudian diam, duduk-duduk, tidur, apalagi makin main remi itu. Itu oleh Rasulullah disebut pernah ada terjadi seperti itu ditanyakan apakah kamu bukan orang muslim? Artinya apa? Yang pantas mengerjakan hal itu hanyalah orang yang tidak Islam. Ya, jadi pernah Rasulullah Wasallam sholat tiba-tiba ada orang yang duduk di bersandar di tiang masjid kayak sholat berjamaah setelah selesai sholat berjamaah ditanya mengapa kamu tidak mau sholat berjamaah padahal orang-orang yang sholat berjamaah bukankah kamu ini orang Islam mungkin ini kasar berangkat tapi kata Rasulullah mau dari kasar apa halus Bukankah alat muslimin? Bukankah Dan ini yang bagi kita sunnah. Lagi ngobrol sendiri, ya ngobrol nggak sendiri lah, ngobrol nggak temennya. Duduk sendiri, itu minimal kalau nggak haram itu makruh, nggak ada salah celana. Harus dapat itu pelajaran bagaimana bersosial yang kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia salah sendiri di rombongan sendiri. Kalau rombongan BK ada dua masuk masjid, rombongan yang kedua sana, rombongan yang satu di sini. Coba. Saya akan bertanya ini, siapa yang mengajari seperti itu? Rasul nggak pernah mengajari seperti itu. Kalau ada orang jemaah jamaah kamu menonton aja kita sendiri. Itu adalah sebuah pemahaman yang keliru dari ajaran yang mengatakan bahwa seorang musafir kalau dia sholat kosong tidak boleh dia bermakmum kepada orang yang sholatnya lengkap empat rakaat. Memang betul dalam bahasa ini seperti itu. Tapi tidak berarti kemudian tidak sholat berjamaah. Akhirnya musafir terdekat masjid sholat berjamaah, tidurnya lengkap, itu lengkap. Gitu. Bagaimana kalau sholat asar ini? Ya, imamnya lengkap, itu lengkap. Padahal saya mau kosong satu, ya habis sholat asar, kosong satu. pada realnya sebenarnya masih kelanjutan dari bab sabar kemarin sudah itu ada tiga sabar dalam Allah lalu sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menghadapi musibah nah kita lebih seakan-akannya Dalam istilah agama disebut aladul istiqbal. Ini ditimpakan kepada umat-umat dahulu yang tidak beriman, tidak mengikuti ajaran para rasul. diadab dengan aladul istiqbal. azab bin makna dengan makna bagaimana dibiarkan umat Nabi Muhammad itu ada dua ada umat Dhamma yang kedua adalah umat Ibadah umat Dhamma dan umat yang diakai dengan Muhammad SAW itu orang-orang yang non-muslim semua yang adalah umat Nabi Muhammad orang-orang kafir sekarang ini termasuk umat Nabi Muhammad dalam arti umat yang didakwai untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah umatul ijazah adalah umat orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita kita umat Islam itu termasuk dalam pengertian umatul ijazah. Pada masa lalu sebelum masa Nabi Musa yang didakwai untuk mengikuti pelajaran Nabi kalau mereka tidak mau mengingkari dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam sejarah dan terpatri dalam Al-Qur'an umat-umat dahulu. Umat Nabi umat Nabi Saleh, umat Nabi Ismail, dan sebagainya. umat Islam wajib melakukan jihad menurut para ulama seperti itu kalau nah, sudah tidak ada umat lagi mau jadikan contoh kepada siapa maka umat Nabi Muhammad khususnya meskipun tidak mau mengikuti dakwah Islam mereka dibiarkan itu orang-orang kafir tetap pada itu jadi ada dalam pengertian pembinasaan seakar-akarnya sudah tidak ada yang ada hanyalah alat arti musibah atau ujian-ujian. beberapa sahabat Nabi ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka sudah merasa beriman, sudah merasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sehingga ketika diperintah untuk hijrah, hijrah mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah. Sampai di jalan ternyata masih diteror oleh orang-orang protes dalam diri Kami sudah beriman, sudah mengikuti akhirnya turun ayat Al-Quran kisah yang melatar belakangi turunnya ayat 1, awal surah Al-Ankabut kita bagaimana rasanya Mereka yang itu ada nabi yang naik perahu perahunya ke Menurut menurut ini harus kurangi penumpangnya dihitung dihitung dihitung harus dikeluarkan siapa yang dikeluarkan ternyata seorang nabi yang bernama Nabi Yunus keluarkan supaya penumpang selamat semua lebarkan ke laut cukup tangkap perlukan ya. tapi Nabi Yunus selalu bertasbih la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal selalu bertasbih seperti itu diselamatkan oleh Allah Mana musibah yang sangat pedih, sangat berat dimakan ikan. Kita nggak pernah yang sering malah kita yang makan ikan. Belum lagi Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sendiri sampai di ke dunia karena teror yang banyak dari orang-orang sering Mekah. Sampai di Medina nggak selesai malah mereka menyebut ke Medina. Terjadi perang berperang dalam mempertahankan eksistensi. Oleh karena itu ketika seorang sahabat intifas dari ujian ujian apa sasaran Allah akan meningkatkan orang-orang yang mendekatkan diri dengan mendekatkan diri seolah Allah lulus naik dia? mendekatkan diri diuji jika lulus oh pura-pura kamu nggak naik derajatnya jadi kalau sekarang ada ujian negara ujian yang diberikan oleh Allah. Semakin meningkat, semakin tinggi ujian-ujian itu. Ini yang namanya meningkatkan derajat hamba Allah di sisi Allah. Perubahan ini untuk melihat fungsi dan hikmah banyak lebih dari lima poin tapi waktu mungkin nggak dapat disampaikan sekali di sini insya Allah akan disampaikan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa ada tulis menit barangkali kami persilakan kalau ada pertanyaan boleh yang berkaitan dengan yang kami sampaikan maupun dengan kaitan-kaitan yang lain silakan Pak hebat untuk melaksanakan permainan seperti uh, panah, berkuda dan berenang. Uh, eh, Nabi tidak menunjukkan bermusik. Uh, jawaban ulama bahwa kecenderungan uh, seperti tadi bahwa apakah harus kita memakai pakaian atau hal-hal uh, zaman lalu. Pertanyaan saya, apakah ada hadis yang berlaku hanya untuk golongan masa atau e, kelompok e, karena e, saya khawatir perbedaan e, wajib dan e, e, harus mengikuti e, sesuai yang diajarkan oleh Nabi e, mungkin itu saja terima kasih Hasim Hasim ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Hakim yang terhormat. Pengenal musik, ya. Bapak bisa baca buku saya terakhir Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal Nggak tahu apa masih ada di sekretariat itu, di benar sudah habis Mau cetak ulang Tidak sunnah nah, itu. apakah itu sunnah Nabi? Dalam pengertian sunnah sebagai suatu aturan yang harus dilakukan. Memakai yang orang di atas mata kaki yang akan masuk neraka. Mengapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu badannya kain, kalau pakai baju mesti melembreng sampai di bawah mata kaki. Apa jawaban Nabi? Tidak. Yang masuk neraka adalah yang berpakaian seperti itu, tapi dimotivasi faktor huyala alias kesombongan. Jadi konteks hadis itu pada masa Nabi orang-orang yang sombong saat itu cenderung pakaiannya itu melampaui mata kaki orang-orang sombong pada saat itu ya oleh itu katakan sekarang kalau orang berpakaian di atas mata kaki tetapi sombong masuk neraka hawanya itu yang akan menyebabkan masuk neraka. Jadi pada masa nanti orang-orang yang sombong itu pakaiannya melampaui mata kaki. Kalau sekarang ada orang berpakaian di atas mata kaki tapi sombong, ya sama aja masuk neraka. Ini hadis disebutkan oleh Rasul tentang kasualitasnya, elaknya, mudahnya memahami hadis tidak menggabungkan dengan hadis-hadis lain. Tidak melihat apa semangat yang menyebabkan Nabi mengatakan seperti itu. Langsung saja pakaiannya di bawah mata kaki masih mata Artinya berpakaian mesti kayak orang itu Gitu. Aduh. Yang kedua, jenggot. Ada orang yang saudara jenggotnya panjang sekali dengan celana seperti itu, dengan pakai toban dan kelihatannya dia menganggap itulah yang Islam betul, itulah yang pakaian Rasulullah. Hadis tentang jenggot ini banyak sekali dan juga disebutkan oleh Rasulullah Khaliful Muslimin A'afun Rihal Wakot sama Tampillah kalian berbeda dari orang-orang musyrik Banyakkanlah jumlah kamu dan tipiskanlah kumis-kumis kamu Jadi pada waktu itu Orang-orang yang muslim, orang-orang musyrik, itu tidak mau memelihara jenggot. Kumisnya dibiarkan ah tidak umat Islam dari mereka panjangkanlah jenggot orang Islam tipiskanlah kumisnya ini juga perintah ada faktor apa tampil berbeda dari orang-orang musyrikin sekarang coba lihat kurang pas masalah dunia ketiga ketiga Rasulullah memang memakai sorban tadinya sakit Rasulullah memang memakai sorban ketika berpidato pernah khutbah sorbannya hitam pernah masuk maka sorbannya hitam pernah pertanyaan sekarang Sorban itu apa pakaian yang Islami atau pakaian Arab? Ternyata orang-orang yang Muslim jangan lagi juga berpakaian sorban. Sama ada hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Perbedaan sorban kita orang Islam dengan sorban orang muslim tidak memakai di dalamnya. Jadi orang-orang yang Muslim pun Abu Jahal, Lahab, itu memakai sorban. Sekarang orang-orang Hindu di India orang Sikh memakai sorban. Jadi sorban itu bukan satu-satunya pakaian yang Islam. Pada masa itu untuk kondisi Mekah, untuk kondisi Madinah yang kalau musim panas sangat panas, musim dingin sangat dingin, pakaian yang cocok seperti itu enak dan saya merasakan juga enak adem pakaian juga seperti itu ya kalau panas daripada bawa payung langsung bungkus saja ya itu pas tidak ada hadis yang sahih ya tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan memakai sulit dalam hidup saya hadis-hadis bermasalah. Misalnya orang yang sembahyang memakai topan itu pahalanya 70 dibanding yang memakai peci, pakai kopiah. Maka orang Jawa dulu yang belum pernah haji nggak punya topan, makainya ikat, ya, tahu ikat pak? Untuk bungkus kepala. Ternyata hadis seperti itu hadis palsu. jenggotnya panjang, mau celananya jombrang, Tapi tolong, jangan, jangan Kedua tidak transparan, P3 tidak tepat dan P yang keempat tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Maka itu sudah memenuhi kriteria pakaian yang Islam dengan P4. Yang kedua, Islam itu tidak identik dengan Allah. Tidak identik dengan Allah. Jadi dia orang Islam tidak ada program-program. Orang Amerika silakan pakai dasi, pakai jas, apalagi Apalagi yang lebih dingin, maka pakaian yang lebih panas di sana silakan orang yang orang yang Indonesia silakan berpakaian cara Indonesia. Yang penting cepat jangan tinggalkan. Tutup orang, tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai pakaian lawan Terima kasih Pak Agung sudah jam satu. ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya Marilah kita tutup pengajian ini dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh